pada pertemuan sore ini kita akan masuk yaitu tohara yang kedua. atau tohara bisaid atau yang dikenal dengan tayamum. Adalah tohara dengan said atau tayamum. Kalau tayamum secara bahasa itu bimanal qasdu, artinya kesengajaan, menuju. Tayamum secara bahasa tadi artinya menuju atau menyengaja seperti firman Allah wala tayammumul min, minhu tunfikun. Jangan kalian sengaja untuk berinfak dari harta-harta yang jelek. Adapun pengertian dari tayammum adalah menurut istilah adalah e, satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan soid yang suci pada anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Tapi itu pengertian. Adapun dalil pensyariatan dari tayamum ini adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha'u ala safarin aw jaa ahdun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Situ adalah apa? Pada kalimat falam tajidu ma'an jika kalian berusaha mencari air dan kalian tidak mendapati, maka apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayammumlah kalian dengan sa'id yang suci. Famsahu biwujuhikum usaplah ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari As Sunnah tentang pensyariatan tayamum adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sa'idat tayyib tuhurul muslim wa ilam yajidil ma'asyara sinin. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sa'id yang suci itu adalah apa? Tuhurul muslim, taharanya seorang muslim wa ilam yajidil ma'asyara sinin walaupun dia tidak mendapati air selama 10, 10 tahun. Di sini sa'id, Allah menyebutkan dengan kalimat fatayamamu sa'idan Tayyib. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan inna eh, sa'id at tayyib sesungguhnya sa'id yang suci. Ya, nanti akan disebutkan bahwa sa'id itu tidak bisa diterjemahkan ya. Tidak bisa kita terjemahkan sa'id itu adalah tanah, debu, pasir ya. Karena sa'id itu adalah semua yang ada di atas permukaan bumi. Kalau memang itu adalah tanah ya kita tayamum dengan tanah. Kalau memang itu pasir ya tayamum dengan pasir. Kalau batu batu-batuan ya kita tayamum di atas batu-batuan. Itu makna sa'id. Adapun sebab-sebab yang membolehkan tayamum, sebab-sebab yang membolehkan tayamum itu ada eh, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini adalah ada dua. Yang pertama adalah yubahu at-tayamumu 'indal ajsi anil istimalil ma'. Jadi dibolehkan tayamum itu ketika tidak mampu menggunakan air. Jadi ketika dia tidak mampu menggunakan air. Air itu melimpah ruah, tetapi dia tidak bisa menggunakan air. Ini eh, apa namanya baik dia karena eh, sakit atau apa namanya menimbulkan madarat, nah, itu adalah apa? Itu sebab yang pertama. Yang kedua sebabnya yang kedua tidak bisa menggunakan dibolehkan tayamum adalah tidak ada air. Jadi itu yang membolehkan tayamum itu cuma ada dua sebab. Yang pertama tidak ada air, yang kedua tidak bisa menggunakan air. Jadi baik itu karena lifak dihi karena memang tidak ada air, kehilangan air, al khawfi dararin anistimali atau membahayakan khawatir akan membahayakan jika menggunakan air lima rodin fil jism karena sakit yang ada di tubuhnya au syiddati bardin atau dingin yang sangat Dalil yang menunjukkan tentang e, bolehnya tayamum dua ini, artinya sebab dua ini yaitu tidak ada air dan e, tidak bisa menggunakan air. Yang pertama adalah hadis dari Imran bin Husain. Qal kunna ma Rasulullah SAW fi safarin. Saya pernah safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasallah bin nasi kemudian orang-orang pun sholat faidahuwa birojulin mutasil tiba-tiba ada seorang sahabat yang mutasil dia menyendiri fakal kemudian Rasulullah SAW berkata mana akan tusalliya apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama jamaah Kala dijawab oleh sahabat tadi asahabat ni janabah saya janabah junub walama dan saya tidak mendapati air Faqala sallallahu alaihi wasallam ya alaika bisaid fa innahu yakfik. Ya kan? Adalah apa? Wajib bagimu adalah tayamum dengan said karena itu sudah mencukupi bagimu. Tapi ini dalil yang menunjukkan tidak ada air. Karena di situ dikatakan walama, saya sudah berusaha mencari air tidak ada. Tapi ini adapun dalil yang menunjukkan karena tidak mampu menggunakan air adalah hadis Jabir radhiyallahu taala nukal Kharajna fi safari saya pernah keluar dalam satu perjalanan. Fa asaba rajula minna hajar. Salah seorang dari kami terkena batu di kepalanya. Fasajjahu fi ra'sihi, artinya luka di kepalanya kena batu. Tsumma talama, kemudian malam hari dia mimpi. Mimpi basah. Fa sa'alahu ashabahu, kemudian dia bertanya kepada para sahabat di pagi harinya Hal tajiduna li rukhsafit tayammum? Adakah keringanan bagi saya untuk tayammum? Qalu para sahabat menjawab, "Ma najidulaka rusaf rukhsah." Kami tidak mendapati keringanan bagimu. Wa anta ruang alama sementara engkau mampu menggunakan air. Fakta salah famat. Uh, sahabat tadi mandi, mandi janabah, famat. Kadar Allah dia meninggal dunia. Falamma qadimna Rasulullah SAW ketika sudah kami tiba di sampai di apa namanya pada ketika sudah kami tiba ah, dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ukhbira bidzalik kemudian diceritakanlah kejadiannya. Fakal kemudian Nabi SAW mengatakan luhu kalian telah membunuhnya. Kata Allah semoga Allah Subhanahu wa taala ah, memerangi kalian. Allah sa'alu Tidakkah mereka itu bertanya, izalam ya ya'lamu" kalau mereka itu tidak mengetahui ilmunya, Fa'in nama as soal karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Inna makana yakfihi ayat Sebenarnya cukup bagi dia adalah tayammum. Ini dalil yang menunjukkan adalah apa? E, sebenarnya hadis ini juga sekaligus untuk membantah sekaligus untuk membantah mereka yang mengatakan apa? Sebagian itu dikenakan air, sebagian itu adalah diusap sebagian. Misalnya orang yang digib, orang yang kena perban di plaster tangannya. Nah, itu kalau mazhabnya Imam Ahmad itu kan yang lain dimandikan. Adapun yang tangan yang digib, maka tangan ini cukup diusap dengan cara membasahi tangan kemudian diusap keseluruhan. Nah, tapi sebagian dari ulama menyatakan ya sudah nggak usah capek-capek apa yang lain kena air yang kemudian ini ya sudah tayamum aja selesai berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini adalah tayamum. Artinya Nabi SAW mengatakan yakfihi ayat tayamum. Sebenarnya cukup bagi dia adalah tayamum. Tidak perlu dia mandi. Tidak perlu dia ah, dia mandi. Artinya apa? Bagi mereka yang digit atau yang kena perban atau yang sakit yang pada anggota anggota tentunya anggota wudhunya maka apa? Ya adalah apa? Ya cukup dia tayamum, tidak perlu dia membebani dengan sebagian kena air, sebagian itu di diusap. Taib ini adalah apa? E, eh, dalil yang menunjukkan bahwa e, sebabnya mandi itu karena tidak bisa menggunakan air. Taib. Adapun tata cara tayamum, e, eh, mahu as sa'id? As-sa'id tadi sudah kita sebutkan apa? Kullu ma'ala ala ardi. Sa'id itu adalah semua yang ada di atas permukaan bumi. Kalau di atas permukaan bumi itu tanah ya kita tayamum dengan tanah. Kalau di atas permukaan bumi itu pasir ya kita tayamum dengan pasir. Misalnya kalau pasien di rumah sakit, pasien di rumah sakit itu adalah apa? Tidak bisa menggunakan air, maka keluarga pasien itu sudah bawa nampan, kasih nampan atau baskom yang diisi pasir yang sudah kering. Nah, bawa dari rumah pasir yang sudah kering, nampan ya sudah, pasiennya tinggal tayamum aja, tidak usah tidak usah dia maksudnya pasien kalau tidak perlu harus di dinding. Nah, karena nanti kita lihat dinding itu boleh nggak kita tayamum? Boleh nggak kita tayamum misalnya dinding masjid, dinding masjid yang pakai keramik itu boleh nggak kita tayamum? Karena di sini apa e, harus dipahami ya bahwa yang diperintahkan itu adalah soid. Yang diperintahkan itu adalah soid. Meja ini boleh nggak kita tayamum? Ya kan? Kalau memang ini ada soid, ada debu, ada pasir ya silahkan. Tapi kalau kita melihatnya cuma kain, tidak ada apa namanya, boleh nggak kita tayamum di sini? Nggak boleh. Karpet boleh nggak kita untuk tayamum? Karpet itu bukan soid. Harus dipahami karpet itu bukan soid kecuali kalau karpet itu memang penuh dengan debu, penuh dengan tanah, penuh dengan pasir, ya silahkan anda tayamum. Tapi kalau karpet tiap hari disedoti, tiap hari dibersihkan. Kaca juga demikian. Kaca juga adalah tidak disebut soid. Kaca itu kan bukan soid. Kecuali kalau kaca itu ada debunya, ada pasirnya, ada tanahnya, itu baru boleh. Jadi kita tayamumnya bukan dengan kaca tapi dengan dengan soitnya, yaitu debu dan pasir yang nempel. Itu adalah apa? Yang harus dipahami, jangan bayangan kita itu adalah apa? Semua tempat itu boleh ya. Kalau Anda mengatakan apa namanya ya kecuali Anda di di di tanah ya silahkan. Kalau di tanah apapun di situ adalah termasuk soit, ya kan? Maka tidak termasuk soit itu adalah semua yang bukan dari permukaan bumi. Seperti misalnya apa? Bedak itu bukan soit. Boleh nggak tayamum dengan bedak? Ya nggak boleh, karena bedak itu bukan soit. Boleh nggak tayamum dengan e, gula pasir? Yang nggak bisa, karena bukan apa? Soit. Tayamum dengan e, apa namanya e, tepung gandum, ya kan? Cakra segitiga misalnya atau bogasari. Ya boleh nggak kita tayamum? Ya nggak boleh karena itu bukan sa'id ya kan. Tidak disebut sa'id. Atau misalnya apa namanya? Boleh nggak kita tayamum dengan uh, saya kira yang apa namanya? Misalnya apa lagi? Yang uh, misalnya garam, nah, kopi, nah kopi, uh, susu bubuk misalnya, ya kan? Boleh nggak tayamum? Itu tidak boleh karena itu tidak disebut sa'id ya kan. Jadi sa'id itu adalah apa? Adalah semua yang ada di atas permukaan bumi. Tata cara tayamum Tata cara tayamum itu adalah apa? E, sebelum kita bicara tata tayamum bahwa apa? So, eh, hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tayamum itu adalah hadis dari Ammar bin Ammar bin Yasir. Itu hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tayamum. Tapi bagaimana tata cara tayamum yang pertama kita sebutkan aja. Yang pertama adalah niat dan niat itu adalah merupakan syarat syarat ibadah. Jadi syarat untuk tayamum adalah niat. Cuma niat ini tidak perlu dilafatkan, tidak perlu kita mengatakan nawaitu at-tayammuma li rafil hadatsil asghar atau li rafil hadatsil akbar lillahi taala itu enggak ada. Tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu adalah perbuatan hati bukan perbuatan lisan. Yang kedua, setelah ada niat, kemudian mengucapkan basmalah. Bismillah. Kita mengucapkan bismillah, bismillah saja sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah menepukkan kedua tangan di atas sa'id. Kita tepukan kedua tangan di atas sa'id. Kita ya kan, kedua tangan ditepukan di atas sa'id. Kemudian apa? Kedua tangan di ditiup. Ditiup. Jadi kalau misalnya ada pasir atau ada debu yang nempel di tangan itu ditiup untuk mengurangi atau kemudian kita lapkan, kita lapkan dengan tangan. Kemudian setelah itu adalah apa? E, setelah itu adalah membasuh wajah. Jadi basuh wajah diusap cukup satu kali. Kemudian setelah itu tangan sampai dengan setelah itu mengusap tangan wamsahu waidi kuminhu minhu. Adalah kita usap tangan telapak tangan kiri. Ini telapak tangan kiri diletakkan aja di tangan. Ini tangan itu dari pergelangan sampai sampai kuku ya dari ujung kuku sampai pergelangan ya sudah kita usapkan seperti ini dari telapak tangan ini letakkan sudah diusapkan gini itu sudah selesai cukup satu kali aja jadi bukan cuci tangan oh, orang apa ditepukan kemudian cuci tangan ya apain cuci tangan ya kan tidak ada cuci tangan e, kenapa begitu sudah diusapkan diusapkan selesai gini ya kan jadi atau kita mengusapkan seperti ini jadi apa namanya uh, ini selesai. Jadi tidak perlu di, di uh, seperti orang yang mencuci tangan itu tidak. Dan yang diperintahkan itu hanya sampai pergelangan, tidak sampai dengan siku. Jadi tayamum itu tidak ada yang sampai dengan siku. Tidak ada hadis yang sohe, Ada hadis yang menunjukkan sampai siku itu adalah hadis yang doib. Yang sohe adalah apa? Itu hanya sampai dengan pergelangan saja sebagaimana disebutkan di apa namanya di sini dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qal kita bacakan qala ajnabtu falam usikma saya pernah junub kata Ammar dan saya tidak mendapati air fatama fatama aktu fis said saya pun berguling-guling di said Kenapa? Karena yang dipahami oleh Ammar bin Yasir namanya mandi janabah itu kan meratakan air ke seluruh tubuh. Lah kalau tidak ada air berarti meratakan apa? Said di seluruh tubuhnya. Bagaimana Said? Nah, ini dia guling-guling di padang pasir. Seperti binatang ya kan. Dia berguling-guling, kemudian wasallait. Kemudian setelah itu dia sholat. Fa zakartu zalika Nabi SAW. Dan kebiasaan para sahabat apa yang mereka lakukan itu kan diceritakan kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam fakal kemudian Nabi Wasallam menjawab inna makana yakfi kahakada kalau ada hadis yang berbicara inna makana yakfi kahakada jadi kalau antum dapati dalam hadis uh, dalam hadis inna makana yakfika hakaza itu maksudnya adalah teori dan praktek. Begini loh Ammar bin Yasir. Artinya Nabi SAW menjelaskan secara teori dan praktek. Inna makana yakfika hakaza begini loh Ammar bin Yasir. Wa Nabi SAW kafaihi. Nabi SAW menepukan kedua tangannya di soid di tanah. Wa nafakha kemudian dia tiup keduanya dia tiup kedua tangannya, summa masahabihima, kemudian dia usap dengan kedua tangannya wajahahu wa yadaihi wa kaffaihi dan kaf. Ini hanya kaf ini aja sampai di sini. Jadi hanya apa? Hanya kaf. Dalam riwayat yang lain wa zahira kaffaihi. Jadi hanya punggung punggung ini saja. Yang diusap itu hanya bagian punggung eh, punggung tangannya. Itu dalam <coughs> dalam riwayat yang yang lain. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apa? Uh, boleh boleh mendahulukan tangan dulu baru kemudian setelah itu wajah. Jadi ini artinya wajah dulu baru tangan atau tangan dulu baru wajah itu adalah amrun wasi. Ini perkara yang longgar. Tapi itu adalah uh, eh, tayamum. Adapun pembatal tayamum, pembatal tayamum adalah apa? Yang pertama adalah eh, yang kudut tayamum, ma yang kudul wudu. Jadi membatalkan tayamum itu adalah ketika membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu itu sudah pasti pembatal tayamum. Jadi semua yang membatalkan wudu sudah pasti membatalkan tayamum, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, tidak semua yang membatalkan tayamum adalah pembatal wudu. Tapi semua yang membatalkan wudhu sudah pasti membatalkan tayamum. Ya. Apa saja, contohnya misalnya ya, kita katakan apa saja yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu, kharaja minas sabilain. Semua yang keluar dari dua jalan itu adalah membatalkan wudhu, juga membatalkan tayamum. Kalau misalnya wudhu, memba kentut membatalkan wudhu, maka kentut juga membatalkan tayamum. Yang kedua, pembatal tayamum yang kedua adalah uh, wujudu alma liman faqadahu. Wujudu alma adanya air bagi orang yang uh, artinya ada air itu sudah batal tayamum. Misalnya sholat duhur dia sholat dengan tayamum. Ketika mau sholat asar boleh nggak tayamum sholat duhur dipakai untuk sholat asar? Boleh nggak? Sholat tayamum sholat duhur dipakai untuk sholat asar selama belum ada pembatal pembatal tayamum. Boleh nggak? Maka perlu dirinci, kalau tidak ada air maka tayamum salat duhur bisa dipakai untuk salat asar. Tapi kalau salat asar sudah ada air, boleh nggak tayamum salat duhur dipakai untuk salat asar sementara ada air? Tidak boleh. Kenapa? Sudah ada air kok masih tayamum ya kan? Ada air, ada air itu adalah apa? Itu de, e, menunjukkan apa batalnya e, tayamum. Taib. Itu adalah apa? Adanya air e, pembatal wudhu kalau ada air. Dan yang ketiga pembatal eh, tayamum yang ketiga adalah mampu menggunakan air, ya kan? Dia mampu menggunakan air bagi orang yang tadinya itu tidak kuat menggunakan air. Karena dingin atau karena tadi eh, apa namanya? Jadi kalau sudah sehat, ya kan? Sudah sehat dia tidak sakit lagi, maka sudah dia tidak boleh lagi tayamum. Dia harus apa? Harus menggunakan air. Kalau ditanya, apakah semua sakit boleh tayamum? Apakah semua sakit boleh tayamum? Nah, Sakit semua boleh tayamum? Jawabannya adalah tidak, ya kan. Terus pertanyaan yang berikutnya, lah terus kriteria sakit yang boleh tayamum itu yang gimana? Nah, Kriteria sakit yang tidak bisa menggunakan yang boleh tayamum itu ada Kriterianya apa saja? Ada tiga kriteria. Yang pertama adalah sakit yang apabila dia menggunakan air bertambah penyakitnya. Yang kedua, sakit yang apabila dia menggunakan air memperlambat kesembuhannya. Yang ketiga, sakit yang apabila dia menggunakan air itu memberikan efek langsung, memberikan pengaruh langsung kepada fisiknya. Taib itu adalah apa? Uh, Taib kalau misalnya uh, ini misalnya ada kasus begini ya. Ketika sholat duhur kita tiba, azan duhur masuk ke masjid, tidak ada air. Tidak ada air di masjid. Sementara iqamah sholat dikemandangkan. Kemudian kita cari-cari sekitar mesin nggak ada air. Boleh nggak kita tayamum sholat uh, karena sudah iqamah tayamum, ya kan? Tay tayamum. Kemudian e, ketika sudah tayamum, kemudian imamnya sudah mengatur saf, kemudian tiba-tiba datang air. Tiba-tiba ada air, ada yang bawa air satu ember, ada satu tangki, ada yang ini. Kira-kira boleh nggak kita sholat dengan tayamum sementara di belakang ada air? Hah? Tidak boleh. Nah, batal tayamumnya dengan adanya air. Itu kalau belum sholat. Sekarang kalau sudah takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang tangki air datang. Iya kan? Ini imamnya jamaah bingung Batal nggak yo? Batal nggak yo? Batal nggak sholat? Kira-kira batal terus, batal terus. Kira-kira diteruskan sholatnya atau dibatalkan? Adalah diteruskan. Adalah diteruskan sholatnya. Tapi selesai sholat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebagian jamaah pergi wudhu mengulangi sholat duhur lagi. Paham ya? Selesai sholat, sebagian jamaah pergi wudhu, kemudian sholat duhur lagi. Sebagian lainnya sudah yang mencukupkan dengan tayamum. Eh, kira-kira yang sholat dua kali ini boleh apa tidak? Adalah apa? Justru ini yang disyariatkan. Justru dia disyariatkan. Loh kok bisa sholat duhurnya dua kali? Ya dia dapat dua pahala. Satu pahala dari tayamum, satu pahala dari wudhunya. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Hudri ah, radhiyallahu taala anhu ketika ada dua orang safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini safar, kemudian apa? Yang satu mengulangi wudhu, yang satu tidak. Nah, yang adapun Nabi SAW berkata kepada yang tidak mengulangi wudhu, artinya tidak mengulangi sholat, dia mencukupkan dengan tayamum, maka Nabi SAW mengatakan engkau telah mendapatkan sunnah. Adapun bagi mereka yang mengulangi sholat dan berwudhu, mengulangi wudhu dan sholat, Rasulullah mengatakan walaka ajaran. Engkau telah mendapatkan dua pahala. Satu pahala dari tayamum dan satu pahala dari wudhu. Tapi kita lanjutkan ahkamul haid wan nifas wal istihadah. Hukum darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah yang keluar pada wanita itu ada tiga. Ada tiga darah, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Dari tiga darah ini yang asli pada wanita itu darah apa? Yang asli darah dari tiga darah ini yang asli pada wanita itu adalah apa? darah haid. Itu yang asli. Yang asli dari tiga darah ini adalah darah darah haid. Taib itu adalah apa? E, kita lihat pengertian masing-masing. Apa itu darah haid? Al haid secara bahasa itu artinya mengalir. Al haid secara bahasa artinya mengalir. Adapun pengertian menurut istilah adalah adamul ma'rufu endan nisa adalah darah yang ma'ruf, darah yang sudah dikenal di kalangan para wanita. Nah, ini darah yang sudah dikenal ya, yang maruf di kalangan para wanita. E, atau ini e, pengertian yang ringkas, tapi ada pengertian yang lebih sempurna, yaitu adalah apa? Damun yakhruju min farjil mar'ati adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita fi apa namanya E, saya ulangi, damun ya yakhruju min fajil mar'a. Darah haid itu adalah darah yang alami yang keluar dari kemaluan wanita fi ayamin ma'luma bi sifatin ma'luma. Pada hari-hari tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Itu adalah pengertian darah darah haid. Jadi darah yang alami, kenapa ini darah yang asli? Karena dikatakan darah yang alami itu darah yang asli dari kalangan wanita karena darah haid ini dia datang tidak diundang, perginya pun tidak diusir. Maksudnya nggak usah diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Tidak usah diusir pun juga dia akan pergi dengan sendirinya. Itu darah yang alami, namanya darah alami itu darah haid. Jadi tidak tidak di haid haid datang tanggal satu ya, jangan lewat dari tanggal itu. Ya kan nggak bisa ya kan. Dia mau datang ya dia akan datang. Pergi dia nggak usah diusir ya kan. Taib, la hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi. Tidak ada batasan di dalam syariat minimalnya dan maksimalnya. Pengertian tidak ada batasan minimal dan maksimalnya darah haid itu ada dua. Yang pertama tidak ada batasan minimal dan maksimalnya usia haidnya wanita. Artinya apa? Berapa minimalnya usianya wanita itu mengalami haid itu tidak ada batasan. Islam tidak pernah menetapkan bahwa wanita itu mengalami haid pada usia sekian tahun, sekian tahun itu nggak ada dalil. Ya kan? Tidak ada dalil. Adapun uh, itu kan masalah dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah ini, tidak ada batasan minimalnya dan juga tidak ada batasan maksimalnya usia usia wanita itu mengalami haid. Itu nggak ada. Adapun perkataan Al-Imam Syafi'i yang mengatakan Ra'aitu jaddatan umruha ihda wa isrina sana saya melihat nenek-nenek itu usianya 21 tahun. Nenek-nenek berapa? 21 tahun. Oh, nenek-nenek sudah 21 tahun. Dari mana logikanya? Alimah syafi mengatakan wanita itu haid usia 9 tahun. Usia 9 tahun dia mengalami haid. Kemudian apa? Dia punya anak. Nah, berarti dia punya usia 10 tahun. Anaknya 9 tahun kemudian haid. Berarti dia punya cucu punya usia berapa? 21 tahun. Maka Imam syafi mengatakan nenek-nenek itu 21 tahun. Dan itu wajar logika yang artinya kenapa? Karena zaman dulu Aisyah dinikahi oleh Rasulullah kan usianya 7 tahun ya kan. Dicampuri ketika usianya 9 tahun. Jadi itu dijadikan dalil oleh Imam syafi bahwa apa? Wanita mengalami haid tapi itu kan tidak ada dalil. Tidak ada dalil artinya Islam tidak pernah menetapkan dari dari Nabi SAW tidak ada satupun ketetapan bahwa Nabi SAW menetapkan usia haid itu adalah sekian tahun itu nggak ada. Demikian juga maksimalnya haid itu juga nggak ada. Maksudnya apa? Monopausnya wanita itu nggak ada. Islam juga tidak pernah menetapkan berapa maksimalnya wanita itu mengalami haid kan nggak ada. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nggak ada. Islam tidak pernah menetapkan. Itu makna yang pertama. Tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya apa tadi? usia eh, haidnya wanita. Yang kedua, tidak ada batasan minimalnya di dalam syariat, minimalnya dan maksimalnya masa haidnya. Masa haidnya, berapa minimalnya masa haidnya wanita itu juga Islam tidak pernah menetapkan, syariat tidak pernah menetapkan. Berapa berapa lama, berapa masanya wanita itu minimalnya haidnya itu enggak ada. 20 jam, 24 jam, 2 hari, 3 hari enggak ada. Jadi Islam tidak Islam tidak pernah menetapkan oh wanita itu minimal haidnya itu adalah 20 jam. Kalau do, kalau kurang dari 20 jam berarti bukan termasuk haid. Kalau di atas 20 jam berarti itu adalah darah haid. Itu tidak. Islam tidak pernah menetapkan sehingga apa? Sehingga ya kembali ke kebiasaan wanita masing-masing. Sehingga ini adalah apa? Pendapat yang paling kuat adalah tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya itu ada dua, yaitu adalah apa? E, masa haid dan usia usia haid. Wa inna ma yurja'u fihi ada, semuanya kembali kepada adat, kebiasaan. Kebiasaan, artinya kebiasaan di sini adalah apa? Uh, umumnya wanita itu mengalami haidnya pada usia berapa ya sudah kembali ke kebiasaannya wanita umumnya wanita itu berapa karena ada wanita yang haid itu usianya 17 tahun ada wanita yang haid baru 11 tahun sudah haid ada yang 7 tahun sudah mengalami haid itu kan tiap wanita itu adalah beda-beda Demikian juga maksimalnya juga nggak ada. Demikian juga apa? Masa haidnya juga tidak ada. Ya kan? Berapa masa haidnya wanita itu juga masalah ya, tidak ada ketetapan. Ada wanita yang haid hanya dua hari, ada wanita yang haid cuma enam hari, ada wanita yang haid tujuh hari, ada yang delapan hari, ada yang cuma empat hari, ada yang lima hari. Itu kan kembali ke uh, setiap wanita. Itu haid. Kemudian nifas, nifas pengertian dari nifas itu adalah damul kharid bisababil wilada adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Nah, darah yang keluar dengan sebab kelahiran itu namanya darah nifas. Wa aktsaruhu arba'una yauman. Paling banyaknya maksimalnya nifas itu adalah 40 hari. Dan ini pendapat yang paling kuat karena memang ada tiga khilafnya untuk e, maksimalnya wanita nifas. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan tanpa batas, ada yang mengatakan 60 hari. Tapi pendapat yang paling kuat Allah taala alam bahwa wanita itu adalah masa nifasnya itu adalah 40 hari. Artinya kalau darah itu berhenti kurang dari 40 hari ya sudah berarti darah nifas itu sudah berhenti. Adapun ketika misalnya lebih dari 40 hari kok masih keluar darah, maka selebih dari 40 hari itu dihitung darah istihadah bukan darah nifas. Mana dalil yang menunjukkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat kanatin nufasa Eh, wanita-wanita nifas pada masa Rasulullah SAW, tajlisu ala ahli Rasulullah SAW, arba'ina yauman mereka duduk, artinya tidak mengerjakan sholat pada masa Rasulullah SAW itu sebanyak selama 40 hari. Artinya kalau lebih dari 40 hari mereka mengerjakan sholat. Baik, kita katakan ada tiga darah yang ada pada wanita. Kalau tiga darah berarti di situ ada tiga kesimpulan. Tiga darah pada wanita berarti ada tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah apa? Darah eh, darah haid, darah haid sama dengan darah nifas itu dari sisi hukum. Tapi berbeda dari sisi zatnya. Saya ulangi, darah haid sama dengan darah nifas itu dari sisi apa? Hukum, tapi berbeda dari sisi zatnya. Yang kedua, darah nifas sama dengan darah istihadoh dari sisi zatnya tapi berbeda dari sisi hukumnya. Jadi darah nifas dengan darah istihadoh itu sama dari sisi apa? Zatnya tapi berbeda dari sisi hukum. Yang ketiga, darah haid dengan darah istihadoh itu tidak sama baik dari sisi hukum maupun dari sisi zatnya. Tapi nah, itu e, tiga ya. Nah kalau begitu kita kita lihat yang ketiga ini perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Perbedaan darah haid dengan darah istihadah itu e, itu tadi berbeda dari sisi apa? Zatnya dan berbeda dari sisi hukum. Yang pertama kita lihat perbedaannya dari sisi zatnya. Artinya apa? Perbedaan dari sisi zatnya dua darah ini haid dengan istihadah. Yang pertama dari sisi warna. Warna darah haid itu ada empat. Jadi warna darah haid itu ada empat, yaitu apa? Hitam atau kehitam-hitaman. Yang kedua adalah merah. Yang ketiga adalah keruh atau coklat. Yang keempat itu adalah kuning. Itu warna darah haid. Nah, ini warna darah haid itu ada empat. Kemudian darah istihado dari sisi warna cuma ada tiga. Yaitu adalah apa? Merah, keruh atau coklat dan kuning. Berarti yang membedakan darah haid dengan darah istihadah itu di mana? Di warna hitam. Kehitam-hitaman. Itu ya perbedaan yang pertama dari sisi warna. Perbedaan yang kedua dari sisi dari sisi kekentalan. Darah haid dengan darah istihadah mana yang lebih kental? Artinya darah haid lebih kental ya kan ketimbang darah istihadah. Itu darah haid lebih kental. Yang ketiga perbedaan dari sisi uh, mengering Nah, ini ini yang paling mudah untuk bisa menentukan darah haid atau bukan. Adalah apa? Ketika mengering, nah, wanita itu kalau mengalami keluar darah, dia pengen tahu ini darah haid atau bukan darah haid, ya sudah dijemur aja. Dijemur di matahari. Kalau terjadi gumpalan, kalau ada gumpalan maka itulah darah haid. Tapi kalau tidak ada gumpalan hanya bekas di kain, jadi darah itu dijemur, kemudian kering, tidak ada tidak ada gumpalannya, yang ada itu cuma apa? Bekasnya saja di kain, maka itu mesti darah istihadah. Tapi kalau di situ ada gumpalan, maka disitulah darah darah haid. Sebagaimana hadis dari Asma binti Abi Bakar. Itu adalah apa ketika dia mengatakan salah seorang dari kami para wanita itu terkena pakaiannya darah haid yang sudah kering. Maka apa kata Nabi SAW? Tahut tuhu. Kering. Nah, darah haid yang kering tadi dikerik menunjukkan di situ ada gumpalannya. Kemudian setelah itu dicuci, setelah itu baru dibilas. Tapi itu eh, yang perbedaan dari sisi apa tadi? Ketika mengering. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi eh, sebab. Darah haid itu keluarnya tanpa ada sebab. Ya kan? Tanpa ada sebab karena dia darah yang alami. Darah yang alami itu tidak tidak apa namanya ya tidak Eh, tanpa ada sebab tak tahu dia datang tak tahu dia pergi itu kan itu namanya tanpa ada sebab beda dengan darah istihado darah istihado itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan sebab dengan sebab misalnya apa misalnya ya sakit penyakit ya kan penyakit sehingga mengeluarkan darah dari kemaluan itu karena sakit penyakit maka itu termasuk darah istihado atau seperti misalnya pecah perawan keluar darah karena pecah perawan itu pun juga adalah itu darah apa namanya? Darah istihadah, bukan darah haid. Demikian juga misalnya kecelakaan, benturan benda dengan benda keras kemudian mengeluarkan darah itu namanya darah keluar dari kemaluan. Nah, ini adalah termasuk darah istihadah, bukan darah haid. Jadi darah istihadah itu dengan sebab. Tapi kalau darah haid itu tanpa ada sebab. Ini perbedaan. Perbedaan yang berikutnya dari sisi letak letaknya, artinya dari sisi letak yang ada di rahim. Kalau darah haid itu letaknya adalah di tengah rahim. Makanya kenapa e, kenapa kok darah haid itu letaknya di fiqarir rahim dalam hadis itu disebutkan di tengah rahim. Kenapa? Karena darah haid itu berubah fungsi ketika wanita itu hamil. Wanita ketika hamil dia ber, e, darah haid ini berubah fungsi. Jadi bukan lagi sebagai darah haid tapi dia berubah menjadi makanan bergizi bagi janin. Jadi dia akan apa? Dan dia karena namanya janin itu butuh makan ya kan? Butuh makan atau tidak janin itu? Hah? Kalau butuh makan kan ada ada nyuapi. Lah nyuapinya gimana? Cara nyuapinya gimana? Hah? Karena dia makan dari plasenta ya kan? Dari plasenta itu kan dari darah haid. Maka apa namanya? Maka itu darah haid itu berubah fungsi. Itulah eh, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu darah haid. Kenapa? Nah ini adalah apa sebagai fungsi adalah memberikan makanan bagi janin. Ya kan? Karena yang namanya makan, namanya bayi kan tetap butuh asupan makan, minum. Nah dari mana dia dapatnya? Itu dari dari darah haid tadi. TV ini adalah apa? E, dari sisi apa namanya letaknya. Kemudian yang berikutnya dari sisi hukum. Apa perbedaan darah haid dengan darah darah uh, eh, istihadah dari sisi hukum kita lihat di buku apa namanya adapun yang diharamkan bagi misalnya apa perbedaan yang dari sisi hukum ya nah, darah haid itu tidak boleh apa sholat yang pertama tidak boleh sholat kalau darah istihadah ya tetap sholat gitu kan kemudian yang kedua darah haid tidak boleh keluar darah haid tidak boleh puasa tidak boleh puasa darah istihado ya tetap dia puasa. Yang ketiga, darah haid tidak boleh di tidak boleh tawaf, ya kan? Tidak boleh tawaf, keluar darah haid tidak boleh tawaf. Ya kan? Kalau darah istihado ya tetap boleh tawaf. Itu yang ketiga. Yang keempat, darah haid itu tidak boleh dicampuri. Tidak boleh dicampuri oleh suaminya, tidak boleh berhubungan suami istri ketika istri dalam kondisi haid. Tapi kalau istihadah, ah, boleh dia mencampuri istrinya. Yang kelima, perbedaan yang kelima, wanita haid tidak boleh dicerai. Artinya haram bagi suami menceraikan istri dalam istrinya dalam kondisi haid itu nggak boleh. Maka seorang suami tidak boleh menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid itu nggak boleh. Itu namanya tolak al bidai. Itu namanya tolakul bidai, tolak yang haram. Itu nggak boleh. Artinya menceraikan istri dalam kondisi haid. Ini e, eh, tapi kalau dari istihado ya tetap boleh dicerai. Tapi ini e, perbedaan antara apa? Darah haid dengan darah e, istihado. Tapi e, pertanyaan yang berikutnya adalah apa? Tentang hukum mendatangi mendatangi istri dalam kondisi haid dengan istri dalam kondisi istihado. Kalau suami mendatangi istrinya, mencampuri istrinya dalam kondisi haid, ini adalah apa? E, kita lihat ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama itu adalah apa? Kalau dia me menghalalkan, menghalalkan artinya membolehkan berhubungan suami istri sementara istri dalam kondisi haid, maka dia telah kafir keluar dari agama Islam. Hukumnya adalah apa? Dia kafir keluar dari agama Islam. karena apa? Karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kafir, keluar dari agama Islam. Itu kalau dia menghalalkan berhubungan suami istri ketika dalam kondisi haid. Maksudnya eh, yang dimaksudkan adalah hubungan suami istri ya, maksudnya yang jima. Adapun selain daripada itu ya silahkan. Kemudian yang kalau dari istihado, nah itu tidak ada khilaf, artinya tidak ada khilaf bahwa itu adalah bully. Suami mencampuri sih dalam kondisi darah istihado itu nggak ada masalah. Taib. Kalau darah haid, wanita haid mencampuri dan itu menyengaja dan itu menghalalkan, maka itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Sekarang bagaimana kalau dia tidak tahu? Suami mencampuri istri dalam kondisi haid, tapi suaminya nggak tahu tentang hukum mencampuri. Atau istrinya nggak tahu kalau dia berhubungan suami istri dalam kondisi haid itu nggak tahu hukumnya. Maka apa? Maka di sini ada ada khilaf. Ada yang mengatakan adalah apa? E, wajib e, membayar kafaro dan ada yang mengatakan wajib tidak mem, e, apa tidak ada kafaro Ada yang mengatakan wajib kafaro ada yang mengatakan tidak wajib kafaro Kalau di kitab Al-Wajiz e, fi sunnati wal kitab li Syekh Abdul Azim bahwa apa? Suami yang mencampuri si dalam kondisi haid itu wajib membayar kafaro Wajib membayar denda. Apa dendanya? Kalau di awal-awal masa haidnya itu dendanya satu dinar. Kalau di akhir-akhir masa haid itu setengah setengah dinar sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas nah, radhiyallahu taala anhu itu dia katakan wajib membayar kafarah ya tasaddaq bi dinar atau binisfi dinar. Bersodako dengan satu dinar atau setengah dinar. Nah, ditafsirkan satu dinar itu ketika di awal masa haid mencampurinya dan setengah dinar ketika di akhir masa masa haidnya. Tapi sebagian dari ulama yang lain mengatakan tidak ada kafar, Tidak ada. Jadi apa namanya? Dia berdosa, berdosa bagi suami yang mencampuri dalam kondisi haid. Ini ada mobil yang parkirnya nutupin pintu rumah. Diminta ditinggal. Iya, ini ada pengumuman uh, mobil yang menutupi pintu rumah orang. Jadi plat AB 1761 RH warna silver merek Jazz segera dipindahkan. Nah, mobil yang punya merasa punya mobil ini ya segera dipindahkan karena itu mengganggu eh, apa namanya di depan rumah orang. Tapi pendapat yang lain mengatakan itu tidak ada tidak ada kafaro dan nah, wajib baginya dia adalah taubat. Itu yang e, seperti misalnya apa di dalam Sahih Fikus Sunnah. Dalam Sahih Fikus Sunnah yang e, itu tidak ada kafar untuk yang mencampur isi dalam kondisi haid. Tapi di kitab Al-Wajiz adapun bantahannya yang hadis yang dipakai Abdullah bin Abbas yang ke satu dinar atau setengah dinar kalau di Sahih Fikus Sunnah itu dianggap hadisnya dhaif. Tapi di sini nah, itu adalah di uh, oleh Syekh Al Albani. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan kitab sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Seperti mana dalil yang menunjukkan sholat secara bahasa artinya doa? Dalam Al-Quran contohnya misalnya apa? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها sallu alaihi wa sallimu taslima Inna Allah wa malaikatahu yusalluna على nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Solat kepada Nabi. Solat di sini mananya apa? Berdoa. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya, tidak mungkin Allah dan malaikat itu takbir eh, kepada Nabi, ya kan? Takbir Allahu Akbar, kemudian kepada Nabi tidak mungkin. Yusalluna di sini mananya adalah apa? lugatan, maksudnya secara bahasa. Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat adalah mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan, Ya yuhallatina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan bertaslim, e, ucapkanlah salam kepada Rasulullah Sallam. Juga dalam hadis yang lain, eh, dalil yang lain menunjukkan salat itu secara bahasa artinya doa. Adalah Nabi SAW bersabda, izadu ya ahadukum kumila ta'ami," apabila kalian diundang untuk makan, fa'inka naswa iman kalau dia berpuasa, falyusalli, maka adalah dia salat. Salat mananya apa? Doakan kepada yang mengundang. Wa in muftiran, jika dia berbuka, falyakul, adalah dia makan. Dalil menunjukkan bahwa apa? Salat di sini mananya secara bahasa artinya Adapun salat menurut istilah, salat menurut istilah adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari salat. Atau pengertian salat yang lain ah, artinya yang dibuat oleh para ulama yang lain adalah apa? Satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ah, dengan tata cara tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Itu adalah apa? pengertian dari sholat. Seperti di buku sholat lugatan doa bi khairin adalah doa dengan kebaikan. Kalau Ta'ala wa alaihim seperti dalam firman Allah dalam surat Taubah ya ayat 103 wa salli alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Wa alaihim doakan mereka karena doa kalian itu akan menenteramkan hati mereka. Ini sholat mananya adalah doa. Adapun menurut istilah tadi wasaran akwalun wa af'alun uh, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. uh, karena sholat ini adalah termasuk ibadah, harus kita selalu sampaikan. Ini ini betul-betul antum harus pahami ya. Ibadah itu uh, hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan kepada kita. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan ibadah itu, maka kembalikan ke hukum asalnya ibadah itu adalah apa? Haram, ya kan? Itu hukum asalnya. Dan ini harus dipahami. Harus dipahami seperti ini sehingga apa? Kebanyakan dari orang-orang yang yang lebih banyak berkecimpung dalam apa? berkutat dalam akal, itu akan mengatakan bahwa apa? seolah-olah ibadah itu adalah boleh dilakukan dengan akal. Tidak ada. La tasbutu bil akal fil ibadah. Ibadah itu sama sekali tidak boleh ditetapkan dengan akal. Ada nggak ibadah ibadah yang disar ibadah ini adalah berdasarkan akal? Tidak ada satupun. Coba sholat dari takbir sampai salam ada nggak di situ berkaitan dengan akal? Nggak ada. Semuanya berdasarkan apa? Semuanya berdasarkan dalil, ya kan? Semuanya dalil. Dari awal kita sholat dari takbir sampai salam itu adalah berdasarkan semuanya perintah, berdasarkan dalil. Maka ini yang harus dipahami bahwa ibadah itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak boleh ditetapkan dengan akal ibadah ini. Harus betul-betul dengan dengan dalil, ya kan? Sehingga nanti kalau mereka apa namanya kita dapati orang beribadah eh, apa namanya eh, sena udelnya, ya kan? Ya kan? Atau dengan ucapan waton meletek gus ini, misalnya apa namanya, ya itu nggak bisa. Ibadah itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Ibadah itu seperti misalnya Allahu Akbar. Ya sudah Allah Maha Besar. Ya kan ada orang yang sholat pakai terjemahan ya kan. Yang sholat. Ini kan termasuk ibadah itu kan berarti dia menetapkan dengan akal. Ya kan. Alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai alam semesta. Ini kan ada orang yang sholat seperti ini ya kan. Ada nggak ada orang yang sholat seperti ini? makanya apa? Ini sholatnya diterima atau tidak? Tidak akan pernah diterima abadan, iya kan? Kenapa? Karena dia beramal, beribadah itu ada nggak ada nggak kita katakan dalil yang memerintahkan kita ber apa namanya sholat menggunakan bahasa masing-masing? Hah? tidak ada. Kalau tidak ada berarti kembalikan ke hukum asalnya ibadah itu adalah apa? Haram. Jadi haram menggunakan apa? Bahasa selain dari bahasa Arab. Tidak ada. Jadi apa namanya? Karena itu tidak ada sama sekali penetapan akal, ya kan? Jadi kalau semuanya sholat pakai bahasa ah, bahasa eh, kebangsaan, akhirnya apa? Ya nanti rame ya kan. Yang satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Prancis, yang satu pakai bahasa Jawa ya kan. Islam Nusantara misalnya ya. ya mestinya mereka sholatnya pakai bahasa Jawa kalau mereka mengatakan Islam Nusantara. Tapi ini apa namanya ya kita katakan itu sama sekali. Jadi ibadah itu tidak ada sama sekali apa namanya berkaitan dengan dengan e, tidak dengan akal itu sama sekali tidak ada. Harus betul-betul dengan dengan dalil. Maka semua ibadah yang tidak dasari dengan dalil maka itu adalah amalan itu sudah pasti tertolak. Tapi Salat yang wajib itu adalah lima, yaitu adalah zuh, eh, wal asru wal maghrib wal isya wal fajar. Ini salat yang yang wajib. Baik, adapun keutamaannya, keutamanya keutamaan dari sholat ini, eh, apa keutamaan dari sholat? Sholat itu yang pertama, keutamanya, kalau kita lihat dari hadis Anas bin Malik, yaitu adalah sholawatu lailatan usriya bihi khomsin. Itu kira-kira apa? Yang pertama, dari hadis ini ya, dari hadis Anas bin Malik, kita dapati bahwa keutamaan sholat itu turunnya di tempat yang paling tinggi. Perintah sholat itu di mana? Di dunia apa di di langit? Di langit, iya kan? Nah, itu menunjukkan apa keutamaan dari sholat. Sholat itu turunnya di langit. Artinya ketika Nabi SAW Misra dan merot, Bukan di dunia. Beda dengan amal ibadah-ibadah yang lain. Seperti masalah wudhu, masalah haji, puasa. Itu semuanya turun di dunia. Tapi sholat itu turunnya di di di langit. Artinya di apa namanya ketika Nabi SAW Misra dan merot. Kemudian faedah yang kedua, hadis dari Anas bin Malik yaitu adalah apa? Awalnya sholat itu diperintahkan 50 kali. Nah, kan di situ dikatakan lailatan usriyabi khomsina. Itu 50 kali sholat. Jadi kalau 50 kali sholat diwajibkan pertama kali, itu kan berarti hampir setiap setengah jam sekali kita sholat. Tapi apa keutamanya? Allah menetapkan lima kali, tapi lima kali itu sama pahalanya kalau kita sholat 50 kali. Makanya apa? Kalau kita sholat lima kali dalam sehari semalam, itu sama pahalanya kita sholat lima puluh kali dalam sehari semalam. Itu keutamaan dari e, sholat. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah apa? E, Ini keutamanya banyak sekali yang kita sebutkan yang e, misalnya apa? Yang Eh, keutamaan yang lain adalah apa? Tentunya itiba kepada Nabi SAW. Kita itiba kepada Nabi. Kemudian kita hidupkan sunnah Nabi. Kita mengamalkan sunnah Nabi. Mengamalkan syariat dari Allah dan Rasulnya itu adalah sholat. Itu keutamaan. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah apa? Bahwa ini sholat yang paling, ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling agung dari semua ibadah-ibadah yang ada. Itu adalah ibadah ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah sholat ini ibadah yang paling agung. Maksudnya paling besar Ya, kenapa? Karena dia disebutkan setelah syahadatain. Ya, sebagaimana hadis Jibril, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, al Islam ala khamsin. Islam ini dibangun di atas dasar lima. Syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Setelah syahadatain baru kemudian menegakkan salat. Artinya apa? Para ulama menyebutkan bahwa ketika Rasulullah menyebutkan salat itu ditempatkan setelah syahadatain. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa salat itu adalah amalan yang paling Ibadah yang paling besar dari semua ibadah yang lain dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan zakat, dibandingkan dengan haji. Itu tidak ada khilaf kalau sholat adalah amalan yang paling paling besar. Yang keutamaan yang lain dari sholat ini adalah apa? Bahwa sholat itu tentunya adalah penghapus dosa. Adalah penghapus dosa. Kita sholat asar tadi, maka dosa kita dari duhur sampai asar dihapuskan. Nanti kita sholat maghrib, dosa kita dari asar sampai maghrib dihapuskan. Itu penghapus dosa. Kita sholat id, sholat hari raya, maka dosa kita setahun yang lalu itu dihapuskan. Ya kan? Begitu kita sholat hari raya, dosa kita yang setahun. Kalau kita sholat gerhana matahari total, yang sekian belasan tahun yang lalu e, gerhana, itu dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita melaksanakan sholat gerhana yang dulu, kemudian kita melaksanakan gerhana yang sekarang, maka dosa kita dihapuskan selama waktu itu. Ya kan? Kalau misalnya lima tahun kita dapat, ya sudah lima tahun dosa kita dihapuskan. 70 tahun kita dapat gerhana matahari, ya dosa kita dihapuskan selama 70 tahun. Itu adalah apa? Bagi mereka yang mendapati, ya kan? Artinya ini e, termasuk keutamaan dari sholat. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah apa? Sebagai pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Kalau orang muslim sholat itu kan tidak ada khilaf, ya kan? Tapi coba orang muslim meninggalkan sholat. Sama nggak dia dengan orang Nasrani? Sama. Orang Yahudi sama, orang Hindu, Buddha sama ya kan. Berarti kalau orang muslim meninggalkan sholat itu tidak ada bedanya dengan orang Nasrani, orang Yahudi, orang ini ya kan? tidak ada bedanya. Dan itu dalil yang menunjukkan pembeda. Sholat itu sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang orang kafir yaitu dalam hal meninggalkan sholat. Nah, walaupun dari sisi hukum nanti berbeda ya, tapi itu sudah bisa membedakan. Artinya tidak ada perbedaan. Orang Muslim yang meninggalkan sholat tidak ada bedanya dengan orang orang kafir. Tapi itu dari sisi uh, keutamaan dan masih banyak lagi keutamaan yang yang lain. Keutamaan yang lain seperti misalnya apa? Karena sholat itu macam-macam, macam-macamnya banyak. Nah, misalnya apa? Keutamaan sholat duhur, keutamaan sholat uh, duhur sendiri ada keutamaan sholat subuh, menyegerakan sholat maghrib, keutamaan mengakhirkan sholat isya. Kemudian eh, itu keutamaan tersendiri dan itu keutamaan sholat. Belum lagi macamnya sholat yang wajib, macam-macam sholat yang wajib, macam-macam sholat yang sunnah, itu kan punya keutamaan tersendiri, keutamaan-keutamaan yang tersendiri dan itu termasuk keutamaan di dalam sholat. Baik, eh, yang berikutnya adalah apa? Hukmu tarikiha. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Hukum orang yang meninggalkan sholat adalah apa? Eh, sepakat kaum muslimin, ajmal muslimuna, telah sepakat kaum muslimin ala anna man jahada faridatus sholat. Siapa yang mengingkari kewajiban sholat, Fakad kafar wa kharajan Islam. Maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari agama agama Islam kalau dia meyakini nah, salat itu adalah apa? bukan kewajiban atau dia mengingkari kewajiban dari dari salat maka dia telah kafir keluar dari agama agama Islam. Akan tetapi lakinnahum ikhtalafu mereka berselisih para ulama itu berselisih terhadap apa orang yang meninggalkan salat ma'itiqadihi wujubiha tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat. Dia kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, dia meninggalkan. Nah, disitulah mulai terjadi perselisihan diantara para ulama. Ya kan? Ah, karena eh, di di mana letak perselisihannya? Di mana letak sebab perselisihannya itu adalah di hadits dari Nabi SAW orang yang meninggalkan sholat itu dianggap pakai kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nah, kalimat kafir di sini, di situ mulai khilaf. Kafir di sini yang dimaksudkan apa? Kafir yang keluar dari agama Islam atau kafir yang tidak keluar dari agama Islam. Kalau ulama-ulama fikih hampir kebanyakan mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Itu kalau ulama ulama fikih kita sebagian dari ulama yang lain mengatakan bahwa itu tidak kafir. Artinya eh, tidak mengeluarkan dari agama agama Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, karena malas atau karena maka itu adalah apa? E, tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka itu dianggap sebagai kufur asgor. Tapi kalau ulama fikih meninggalkan sholat itu dianggap kufur akbar. Sudah termasuk kufur akbar. Kalau ulama muhadisin mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu dianggap kufur asgor. Kufur akbar dengan kufur asgor bedanya di mana? Ada perbedaannya banyak ya. Kalau kufur akbar itu apa? Mengeluarkan dari agama Islam. Kalau kufur asgar tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kufur akbar itu apa? Tidak diampuni dosa-dosanya. Iya kan? Tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau kufur asgar masih ada eh, kemungkinan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kufur akbar itu halal darahnya. Kalau kufur asgar tidak halal darahnya. Kemudian yang keempat, kufur akbar itu halal kehormatannya. Kalau kufur asgor tidak halal kehormatannya. Kemudian kufur akbar, kalau dia mati kekal di neraka, kalau kufur asgor itu tidak kekal di di neraka. Itu perbedaan antara apa? Kufur akbar dengan kufur asgor. Tapi di kitab Al-Wajiz, karena dia mengikuti Syalbani, di kitab Al-Wajiz ini, itu kan dia Syekh Abdul Latif Badawi itu lebih mengikuti pendapatnya Syalbani. Kalau Syalbani berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, tapi tidak mengeluarkan dari agama agama Islam. Dalilnya yang dia pakai adalah hadis uh, eh, misalnya hadis dari Ubadah bin Samit. Nah, di situ hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala nuqal Sami Rasulullah SAW yakul saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Khamsu salawatin Allah ala ibad Salat lima waktu itu telah diwajibkan atas hamba-hambanya Famanata bihinna Barang siapa yang mendatangi salat lima waktu Lam yudayyi minhunna syai'an Dia tidak meremehkan Nah, tidak meninggalkan sedikit pun dari sholat lima waktu. Istighfafan bihakihinna tidak menganggap enteng haknya sholat lima waktu. Karena lahu indallahi ahdun. Maka dia punya ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyudakhilahu al jannah agar dimasukkan ke dalam sorga. Waman lam yakti. Barang siapa yang tidak mendatangi sholat lima waktu. Artinya masih bolong-bolong. Tidak mendatangi sholat lima waktu falaysalahu lahu ahdun, cuma tidak ada apa? Tidak ada ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai eh, apa namanya? Eh, wa insya azabahu jika Allah mengendaki dia diazab dia akan diazab wa insya ghafarallahu jika Allah mengendaki dia diampuni dosanya nah di sini menunjukkan apa wa insya ghafarallahu jika Allah mengendaki dia diampuni dosa-dosanya menunjukkan bahwa apa meninggalkan sholat itu masih ada kemungkinan diampuni kalau kemungkinan diampuni berarti termasuk apa kufur Asgar bukan kufur akbar. Tapi itu e, eh, perbedaan diantara para ulama. Tapi selanjutnya alaman tajib siapa yang wajib sholat. Alaman tajib siapa yang diwajibkan sholat. Artinya syarat wajibnya sholat itu siapa saja. Siapa saja yang wajib sholat. Yang wajib sholat itu yang ini secara umum semua ibadah itu tiga. Syarat wajibnya sholat itu, syarat wajibnya semua ibadah itu ada tiga. Nah, termasuk di dalamnya adalah sholat. Yang pertama adalah apa? Muslim. Yang kedua adalah apa? Balik. Nah, jadi tajib ala kulli muslim. Muslim. Balik. Akil. Ini adalah merupakan apa? Syarat wajibnya sholat. Muslim. Balik dan akil. Kalau muslim itu apa ya sudah cukup mengatakan syahadatain itu sudah muslim, ya kan? Ketika dia sudah mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah ya sudah berarti dia sudah wajib salat Walaupun lisannya mengatakan syahadatain walaupun hatinya tidak ya tetap wajib karena kita menghukumi secara zahir bukan menghukumi secara batin. Walaupun kalau lisan dengan hatinya itu berbeda itu kan orang munafik ya kan atau zindik itu yang eh, apa namanya tapi kan manusia tidak menghukumi batinnya orang jadi kita menghukumi secara zahirnya. Begitu dia sudah menyatakan syahadatain, eh, dia sudah wajib sholat. Yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Dewasa. Nah, balik adalah dewasa dengan ciri-ciri dewasa yang sudah pernah kita sebutkan. Yang ketiga adalah akil. Akil itu berakal. Kalau ditanya bisa jawab, itu namanya berakal. Kalau ditanya namanya siapa, jawab, tinggalnya di mana, jawab, ya kan. Tapi kalau ditanya konslet ya itu ditanya Uh, dulu kan mungkin yang antum dulu ada soal uh, hubungan sebab akibat ya kan. Pilihan ganda yang masih pakai kalau ada hubungan sebab ada hubungan itu kan A. Kalau tidak ada hubungan kan berarti B kan gitu kan. Masih ada uh, masih ya. Nah, itu kan yang tidak ada hubungannya itu kan berarti ngajari kita jadi orang gila ya kan. Ya kan? Karena hubung antara pernyataan A dengan B itu tidak ada hubungan. Nah, tidak ada hubungan. Ya itu kan apa namanya ngajari kita untuk tidak berakal gitu. Ya kan? Jadi itu e, termasuk nah, jadi misalnya apa? E, ditanya misalnya bapak lagi di mana? Ah, bapak di mana? Ibu lagi ke pasar. Nah, ditanya bapaknya, ibunya yang dijawab. Nah, itu kan konslet itu kan. Itu kan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itu kan ngajari kita tuh apa? E, ngajari kita tidak berakal. Taib itu syarat wajibnya muslim, balik dan akil. Nah, berdasarkan dalil dari Ali bin Abi Thalib dan Nabi SAW maqal rufiyal qalam an salasan. An salasin. Diangkat pena ini pada tiga orang, an-naim hatta yastaikit orang tidur sampai dia bangun, wa an-sabi hatta yattali mana kecil sampai dia dewasa, wa anil majnun hatta eh, yaqil dan orang gila sampai dia berakal. Taib ini syarat wajibnya eh, sholat. Jadi syarat Sholat, syarat wajibnya sholat itu ada tiga ya, ada tiga. Dan ini hampir semua pendapat para ulama, cuma nanti yang ada khilaf itu di tentang balik. Kalau Imam Ahmad itu tamyiz itu sudah sudah wajib sholat usia mumayyiz. Kalau jumhur kan balik, balik itu kan sudah dewasa. Tapi kalau Imam Ahmad itu adalah tamyiz. Mumayyiz, mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk walaupun belum belum dewasa maka itu sudah wajib. Ya kan? Mereka berdalil tentang nanti dikhilaf tentang hadis perintahkan anak tujuh tahun itu sholat. Ya kan? Tujuh tahun itu kan masih dianggap mumayis. Masih dianggap usia tamis, artinya belum balik. Ya kan? Kenapa ketika pada usia sepuluh tahun disuruh mukul? Kenapa? Karena sepuluh tahun itu boleh jadi dia sudah balik. Tapi di situ masalah perintahkan anak kalian muru auladakum sabak sini perintahkan anak kalian tujuh tahun itu sholat. Nah, disitulah mulai khilaf. Kalau jumhur mengatakan itu adalah apa? Itu e, artinya apa namanya? Itu adalah pendidikan, bukan menunjukkan wajibnya sholat. Tujuh tahun itu adalah apa? Itu menunjukkan pendidikan, melatih anak itu supaya mengerjakan sholat di usia tujuh tahun. Begitu dia sudah dewasa, itu dia tidak apa namanya dia akan terbiasa. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan tidak, muru dokum perintah di situ tujuh tahun menunjukkan bahwa usia tamis itu sudah wajib sholat. Itu masalah uh, khilaf. Tapi uh, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama adalah balik dewasa. Jadi kalau ada pun tamyiz itu bukan kewajiban. Itu syarat wajibnya sholat ada berapa? Ada tiga. Adapun syarat sahnya sholat itu ada enam. Syarat sahnya sholat ada enam. Kita mau eh, di buku ya, nanti ada enam walaupun tidak disebutkan cara ini, tapi kita sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah al-mawakid, artinya dahulu waktu sholat, masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat. Yang kedua, ah, yang kedua nanti saya sebutkan secara global dulu. Yang kedua adalah toharoh dan itu sudah berlalu ya di bab toharoh, artinya wudhu dan mandi dan tayamum itu eh, syarat sahnya sholat harus sudah toharoh. Yang ketiga apa? Yang juga sudah berlalu. Yang sudah berlalu apa? Nah, dari syarat sholat. Syarat sholat yang sudah kita sebutkan, kalau syarat wajib kan tiga. Syarat sahnya, masuk waktu. Yang kedua, toharo sudah terdahulu. Yang ketiga yang yang sudah terdahulu juga apa? Nah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis pada pakaian, badan, dan tempat. Najis itu sudah terdahulu juga dalam bab najis. Artinya badan kita, pakaian kita, dan tempat itu harus betul-betul bersih dari najasa. Artinya kalau kita sholat di kuburan sah sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena para ulama menyatakan kuburan itu najis maknawi. Termasuk najis kuburan itu najis maknawi, termasuk tempat najis. Uh, tapi najis maknawi. Kenapa kita sholat di di uh, pura itu tidak sah? Karena itu tempat najis. Candi Borobudur kita sholat sah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Karena itu najis, tempat najis. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Boko, Candi Gamping, candi apa lagi? Semua candi ya kan? Karena itu tempat peribadatan orang-orang musyrik. Maka itu tidak sah sholatnya. Kalau kita sholat di situ, ya kan? Walaupun di situ ada musola, sholat di musola di candi Prambanan ada musola, candi Borobudur ada musola, maka tidak sah sholat kita. Ya kalau pengen sholat jangan sholat di candi Borobudur, keluar dari Borobudur. Ya. Kan? Bukan berarti boleh ziarah ke Borobudur ya enggak. Bukan berarti eh, apa namanya saya Tetap saya mengatakan haram kita ziarah ke Borobudur, kecuali hanya lewat saja. Oh, Borobudur sebelah kiri ya. Gak ada masalah ya. kan Kalau yang sudah terlanjur, alhamdulillah saya sudah berkali-kali dulu ya kan. Artinya dulu. Maksudnya kan kalau Borobudur itu saya apa namanya uh, ngantar orang jadi gaib jadi sampai keliling yang biasa kalau dulu ketika masih zaman kuli uyah ya kan Hmm, kuli uya. Karena saya pernah masuk ke mungkin saya saya angkatan 91. Saya masuk di UGM itu 1991. 19 iya. saya keluar 1996. Jadi saya jadi jahit itu 1993, 94. Maksudnya begini, jahit itu ketika mahasiswa Udayana datang nah, ke Borobudur, nah, kita ikut ke Borobudur ya kan. Ikut bisnya dari ketika UI datang uh, studi banding kita ngantar Malioboro keliling Prambanan Borobudur ikut itu aja karena dulu apa namanya sering ya kan kedatangan dari Brawijaya, dari Udayana Bali, dari mana saya dulu fakultas hukum. Saya dulu fakultas hukum, makanya saya kapok di hukum 4 5 tahun. Saya kapok di hukum 5 tahun. Nah, termasuk e, eh, mesi kampus UGM itu pembebasan dari kuburan Nah, itu pernah ikut terlibat jadi panitia. Karena yang mahasiswa Fakultas Hukum yang jadi apa namanya? jadi panitia yang yang banyak ikut rapat-rapat dengan di rektorat di kantor apa namanya dari mahasiswa-mahasiswa hukum. Walaupun itu campur ya kan? dari berbagai mahasiswa. Tapi yang paling banyak dari Fakultas Hukum. Termasuk yang paling paling tokohnya itu yang di sering masuk ditampil di televisi Refli Harun Refli Harun itu angkatan 90 di Fakultas UGM di Fakultas Hukum angkatan 90 dia Refli Harun itu yang lebih dia yang paling banyak dulu di pengurusan apa namanya e, kuburan kuburan Cina yang ada di Maskam Maskam itu kuburan Cina semuanya ya sampai di Sagan itu sampai pom bensin itu kuburan Cina. Ada 4000 mayat. 4000 mayat, satu mayat mintanya ratus ribu waktu itu. Pemindahan. Jadi dipindahkan di Gunung Sempu. Permayan ratus ribu. Jadi kalau empat ribu, itu kan tahun 93 ya kan. 93. Kalau sekarang ya lebih besar lagi kalau hitungannya ya kan. Tapi uh, itu kita kembali bahwa sholat itu adalah apa? Harus di tempat yang suci, tidak boleh tempat yang najis. Kemudian itu syarat tadi sahnya sholat, masuknya waktu, toharo, bersih pakaian dan tempat dari najis. Yang keempat adalah niat. Adalah niat. Yang kelima itu adalah menghadap para kiblat. Yang keenam itu adalah apa? E, apa yang keenam? Adalah pakaiannya e, apa? Menutup aurat. Yang keenam adalah menutup aurat. Tapi itu syarat sahnya sholat. Kita lihat yang pertama adalah mawakit. Mawakit itu adalah waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu kan berarti kesimpulannya ada tiga begini. Ada tiga kesimpulan ya. Atau mungkin ada empat. Satu. Uh, sepakat para ulama bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat para ulama sepakat para ulama sholat itu tidak sah kalau dilakukan sebelum waktunya. Sekarang sholat maghrib, kira-kira sah nggak sholatnya sekarang ini? Tidak sah. Ya kan? Kenapa? Karena belum masuk waktu. Ini sepakat para ulama itu tidak sah. Yang ketiga, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya apabila dikerjakan sudah habis waktunya sengaja. Sekarang sholat duhur, kira-kira sah nggak sholatnya? Nah, sengaja. Sengaja dia sekarang sholat duhur. Sangat sholatnya? Tidak sah sholatnya karena kesengajaan. Tapi yang keempat, kalau dia tidak sengaja maka sah sholatnya. Kalau tidak sengaja maka sah sholatnya. Misalnya sekarang baru bangun, tidur jam 11 siang, nah sekarang baru bangun, sholat duhur sekarang boleh apa tidak? Ya boleh, karena dia bukan kesengajaan. Tapi itu, uh, Wallahu ta'ala saya kira itu karena waktu. Ada pertanyaan? Satu dua. Ini sedikitnya itu perlu ditanya, sedikitnya itu berapa? Sedikitnya satu ember, sedikitnya satu kolam. Nah, sedikitnya di sini adalah apa? Kalau mencukupi, saya katakan kalau 100 mili air dipakai berwudu cukup atau tidak? 100 mili air cukup. Ya. Kan? Kalau ini kan 600 ya kan. Nah, sementara Nabi SAW berwudu itu adalah eh, dua uh, per tiga mut. Artinya Dua per tiga mut bisa jadi setengah liter. Itu wudhunya Nabi SAW. Jadi kita berwudhu dengan 100 ml air itu sudah cukup. Cukup. Misalnya yang pakai semprot. Coba antum semproti. Iya kan? Yang yang botol spray yang 100 ml ya. Antum semprot-semprot itu saya kira cukup. Antum. Maka perlu ditanya sedikitnya itu apa? Kalau misalnya uh, misalnya ada genangan air. Ada genangan air. Kalau antum bisa sentuhkan air gini. Sentuhkan. Anda gini disentuhkan kemudian Anda kumur-kumur, Anda sentuhkan Anda e, kemudian kalau itu sudah bisa mencukupi semua walaupun dengan apa? Ambil tisu, Anda basahi tisu itu, kemudian Anda gosokkan juga nggak ada masalah. Jadi itu adalah jadi kita katakan cukup itu nggak ada masalah. Artinya cukup di sini kalau itu bisa mencukupi semuanya anggota wudhu ya kita kerjakan e, maka itu insya Allah tetap sahudunya. Dan Islam tidak pernah menetapkan berapa minimalnya air itu sedikitnya untuk pakai berwudu itu nggak ada. Tidak ada Islam minimalnya air dipakai berwudu adalah satu gelas itu nggak ada dalil. Setengah gelas juga tidak ada dalil. Artinya tidak ada e, ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekian air yang dipakai. Allah taala alam. Apabila usia 10 tahun e, apa namun belum balik. Apakah eh, anak tetap dipukul sesuai dengan tohir hadis? Adalah apa ya? Tentunya dipukul di sini adalah maksudnya di dimaksudkan dipukul di sini adalah diperintahkan dengan keras. Ya kan? Diperintahkan dengan keras. Jadi artinya kalau e, tujuh tahun itu dilus-lus, ayo nak sholat, ya kan. Kemudian sudah sepuluh tahun kok belum sholat, ya digertak, dibentai, itu maksudnya di di apa namanya kalau memang sudah balik sudah balik dan belum sholat ya harus dipukul tapi pukulan gair mubarri pukulan yang tidak membahayakan pukulan yang tidak mematikan pukulan yang tidak menyebabkan apa namanya uh, ya istilahnya melukai nah, wallahu taala alam tapi saya kira itu uh, karena waktu aku luka lihat astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh